Kita langsung saja apa kata beliau dalam kitab Usul Salasa ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Syekh memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kullu di am kullu di kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar. Seluruh perkara, seluruh urusan yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa abtar maka perkara tersebut, urusan tersebut akan terputus. Maksudnya terputus di sini adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para para muhaddisin berbeda pendapat mengenai pensahihan hadis ini. Sebagian mengatakan hadisnya hadis hasan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Atau mungkin beliau juga mengikuti mengikut uh, risalah ataupun surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang, dikirimkan ke beberapa tempat dengan memulai kalimat Bismillah. Demikian juga surat Nabi Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis yang tercantum dalam surat An-Nahl. Ketika surat tersebut dibawa burung hudhud ke Ratu Balkis dan dibuka oleh Ratu Balkis. Di situ disebutkan wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kata Ratu Balkis terhadap para menteri-menterinya, pemuka-pemuka Raja Sabak pada saat itu, innahu min Sulaiman bahwasanya surat ini dari Sulaiman innahu bin Sulaiman wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim wa innahu bismillahirrahmanirrahim sungguhnya dia dengan bismillahirrahmanirrahim inilah mulai suratnya bismillahirrahmanirrahim maksudnya awal daripada surat Nabi Sulaiman Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin janganlah kamu Eh, bersikap sombong terhadapku dan menyerahlah kepadaku. Di sini Nabi Sulaiman eh, memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin Allah wa iyyakum. Eh, banyak perkara-perkara yang kita lihat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai beberapa aktivitas dengan bismillah ya dengan memulai dengan kalimat bismillah seperti ketika makan maka kita mengucapkan bismillah ya bahkan kalau kita lupa dan e, teringat ucapan ini belum kita ucapkan ketika kita sedang makan kita ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu hanya saja beberapa ulama menyebutkan boleh mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya Bismillah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Musaimin dalam kitabnya Syarah uh, eh, Riyadu Salihin. Beliau mengatakan boleh menambah dengan kalimat Ar-Rahman Rahim. Namun para hadirin azallahu ya sebaiknya kita cukupkan saja sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah ataupun yang dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang terbukti bagi yang lupa ucapannya hanya bismillahi awalahu wa akhirahu bukan bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Demikian para hadirin sallallahu wa iyyakum. Ya. Demikian juga ketika kita buka baju, ya, menanggalkan baju juga kita disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka yang membu uh, eh, mereka yang mengucapkan bismillah ketika membuka pakaiannya maka auratnya akan tertutup dari pandangan jin ya maka auratnya akan tertutup dari pandangan jin kalau dia tidak mengucapkan bismillah maka jin akan memperhatikan ataupun melihat auratnya makanya ketika kita mau masuk WC tidak hanya Allahumma inni a'udzubika minal khusyul khawais tetapi bismillahi Allahumma inni A'udzubika minal khubus wal khaba'is. Karena orang yang mau buang air besar ataupun buang air kecil biasanya membuka auratnya kecuali kalau dia pakai pempes, Allah alam. <laughs> Ya. Yang jelas para hadirin sallallahu iyyakum pada umumnya mereka yang mau buang air besar ataupun air kecil pasti membuka auratnya dengan kalimat bismillah akan menutup auratnya dari pandangan jin di samping adab yang pertama dia harus mengasingkan diri ataupun menjauhkan diri dari pandangan manusia, dia juga harus uh, menjauhkan dirinya dari pandangan jin yaitu dengan mengucapkan bismillah. Nah, jadi demikian para hadirin para hadirin azinallahu wa iyyakum. Bahkan orang yang sedang mau melakukan hubungan suami istri juga pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah ya Allahumma jannibna syaitan seterusnya. Demikian juga para hadirin insyaallah wa iyyakum. Ya. Untuk doa-doa seperti itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita dengan membaca bismillah. Apalagi ini sedang membahas masalah yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan prinsip Islam. Makanya beliau rahimahullah memulai kalimatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, menyayangi kamu, ini menunjukkan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan kebaikan terhadap orang yang akan dia ajak, orang yang akan dia beri wejangan, orang yang akan dia beri petunjuk. Beliau mendoakan semoga Allah merahmati kamu. Ini merupakan salah satu ciri seorang da'i ilallah. Seorang da'i ilallah. Hendaklah niatnya pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena cintanya terhadap orang yang akan dia dakwahi. Dia menginginkan agar orang tersebut mendapat petunjuk sebagaimana dia yang telah mendapat petunjuk. Bukan dikarenakan benci terhadap orang tersebut. Ya, bukan dikarenakan benci terhadap orang tersebut. I'lam rahimahullah, Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Didoakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita sebagai dai ya tidak perlu memakai kalimat-kalimat yang kasar misalnya Ketahuilah wahai ahli bid'ah misalnya. Ya, ini menyalahi adab seorang dai. Menyalahi adab seorang dai. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kalimat-kalimat panggilan di dalam uh, di dalam uh, kitab kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya. Tidak kita temukan panggilan-panggilan cercaan tidak kita temukan panggilan-panggilan cercaan. Kalau panggilan tersebut ditujukan terhadap seluruh umat manusia disebutkan ya ayuhan nas. Kepada orang yang sudah masuk Islam, ya ya ayuhal ladzi amanu. Kalau dia orang musyrik ya dipanggil ya ayuhal ya, musyrikun. Kemudian ya ladzina kafaru dan seterusnya. Ya. Tidak ditemukan panggilan-panggilan yang isinya mencerca ataupun mencela. Hoi, kan begitu. Dengan ucapan-ucapan yang mencela. Oleh karena para hadirin Allah iyyakum ya, sekali lagi diulang bahwasanya sebagai sikap seorang dai hendaklah dia sebenarnya menginginkan kebaikan terhadap orang yang akan dia ajak. Namun perlu antum ketahui rahimakallah kalimat ini setelah kalimat i'lam. I'lam, ketahuilah rahimakallah semoga Anda merahmati Semoga Allah merahmati Anda. Perhatikan, i'lam rahimakallah. Berarti ketika Anda mau eh, kita mau mendakwai seseorang, kita harus memiliki ilmu i'lam, ketahuilah. Bagaimana kita menyuruh dia untuk mengetahui sementara kita tidak mengetahui? Berarti kita harus memiliki ilmu yang pokok. Ilmu yang dasar, ya, untuk uh, apa namanya yang akan dia eh, yang akan kita ajak orang untuk pada ilmu ini. I'lam rahimakallah. Makanya tidak tidak tidak cukup hanya sekedar eh kita harus sayang kepada seluruh umat manusia kan begitu. Baik siapapun dianya, tapi uh, dakwah yang dilakukan itu tidak berdasarkan ilmu. Dakwah yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu. Makanya kita lihat berapa banyak jamaah-jamaah uh, di kalangan kaum muslimin mereka memang merasa kasihan, datang dari pintu ke pintu, ya dari pagar ke pagar, dari desa ke kota, kota ke desa kan begitu. Kampung ditinggalkan, sanak famili tinggalkan demi berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia risau melihat keadaan kaum muslimin. Nah, risau. Bahkan kalimat risau ini sudah menjadi satu kalimat yang populer. Gak ada kalimat yang lain. Gelisah gitu gak ada. Tapi risau. Dan begitu. Jadi para hadirin sallallahu iyyakum, tamun risaunya ini ya, dia risau ingin kaum muslimin seperti dia, tapi dia tidak mendahulukan keilmuan. Jadi dia ingin tapi sebenarnya apa namanya? Dia itu orang yang pertama yang perlu dirisaukan. Ya. Dia adalah orang yang pertama yang perlu dirisaukan. Ini satu. Ada lagi jenisnya dia merasa risau. Seolah-olah orang lain tidak ada risau begitu. Dia sendiri yang risau. Ada yang seperti ini. Para hadirin Allah wa iyyakum. Oleh karena itu i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ah begitu. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Jadi kalau ketika kita katakan ketahuilah berarti yang akan kita berikan ini satu yang yang memang ilmu kan begitu. Sebuah ilmu pengetahuan bukan dongeng, bukan kisah-kisah jin ataupun kisah-kisah yang nggak jelas dari negeri negeri mana, yang nggak jelas asal usulnya, ataupun dalil-dalil yang nggak jelas sahih atau tidaknya. Karena kita katakan ketahuilah apa yang harus aku ketahui kan begitu. Apalagi ini dakwah. Ketahuilah apa yang harus ketahui. Kamu harus tahu kisah kancil kan nggak mungkin di sini. Kalimat seperti ini diajukan. Elam Allah, Ketahuilah semoga Allah merahmati anda. Ya, ketika orang tersebut mendoakan orang yang akan didakwahkan, tentu dia akan apa yang harus aku ketahui. Dan begitu untuk memancing perhatiannya. Ya, untuk memancing perhatiannya. Coba dikatakan eh, apa namanya ketika berdakwah langsung pada poinnya, langsung pada inti. Prinsip Islam ada tiga begitu. Tidak memancing perhatian. Nah, tapi kalau dikatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Anda dirahmati Allah. Apa yang harus aku ketahui? Nah, dengan demikian terfokuslah uh, orang yang dipanggil tersebut. Terfokus. Ya, segala indranya terfokus. Kan begitu. Yang tadi dia mungkin lagi uh, lengah ataupun lagi sibuk me membenahi apalah, kan begitu. Ketika dipanggil, "Hai, hey, ilam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Dia mulai terfokus, siap mempersiapkan diri untuk mendengarkan apa yang akan disajikan ataupun yang akan dikatakan kepada dirinya. Makanya Rasulullah SAW eh, dalam beberapa hadis sering mengucapkan seperti ini. Ya memanggil dahulu sebelum disebutkan beliau memaparkan beberapa ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal ketika beliau kuntu radifan inda Rasulillah SAW ketika aku berboncengan dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, ya Mu'ad. Kata Mu'ad, labbaik Allah ya wa Jawaban Umar, jawaban Mu'ad. Diulang-ulang, ya Mu'ad. Labbaik ya Rasulullah sa'daik. Ya Mu'ad. Sampai tiga kali. Untuk apa? Untuk memancing perhatian ataupun untuk memfokuskan perhatian Mu'ad kepada apa yang akan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiga kali, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Tahu enggak kamu wahai Mu'ad apa hak Allah terhadap hamba dan hamba, hak hamba terhadap Allah? Coba perhatikan ya. Uslub Rasulullah dalam memancing perhatian orang yang akan dia dakwahi. Setelah dipancing tiga kali, ya muat ya muat ya Mu'ad. Tidak langsung diberi. tidaknya tahu nggak kamu? Apa hak Allah terhadap hambanya dan ham, hak hamba terhadap Allah? Ya jelas saja Rasulullah tahu bahwa saya muat ini nggak akan tahu. Pasti saja muat akan menjawab, Allah Rasulullah alam kan begitu. Ya. Tidak langsung, ya muat ya muat Hak hamba terhadap Allah demikian. Hak Allah terhadap hamba demikian. Tidak seperti itu. Jadi ketika disebutkan, pahamlah muat Hal tadri, ma haqqullah alal ibad. Wa haqqul ibadi Allah. Tahu nggak kamu ya muat Apa hak Allah terhadap hamba? Dan hak, hak hamba terhadap Allah? pemikirkan mikir kan? Memahami soal. Kan begitu. Yang tadi persiapan. Persiapan fokus apa yang akan disebutkan. Yang kedua, tahu nggak kamu memahami soal? Tinggal jawabannya. Ah, begitu, ya. Tinggal jawabannya. Makanya kita lihat di dalam beberapa buku tauhid, uslub penyusunannya itu dengan bertanya. Ya. Seperti alam mansur sunnah. Apa? Alam sunnah mansurah. Seperti itu. Banyak yang lain. Ya, banyak yang lain seperti Syekh Jamil Zaini juga ada uh, bukunya yang menyusun di, di yang beliau susun dengan cara tanya jawab begitu. Jadi demikian para hadirin azza wa iyyakum. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul juga mengambil uslub seperti itu. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Apa yang harus kita ketahui? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib atas kita untuk mengetahui empat perkara ya, mengetahui empat perkara. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu. Kalau kisah Mu'ad bin Jabal tadi, setelah Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah Rasulullah Alam, dia sudah sangat siap. Bukan sangat siap, bahkan sangat rindu. Apa sih? Kan begitu. Apa benda yang sangat berharga yang akan diberikan Rasulullah kepadaku? Jadi siap menangkap ini. Kan begitu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mengetahui empat permasalahan. Al-ula al-ilmu. Yang pertama yaitu ilmu. Nah, ilmu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu teknologi, biologi, fisika, atau ilmu-ilmu fisik misalnya yang supaya menjadi orang politik atau ilmu apalah buat buat -buat uh, sepeda motor atau buat-buat sepeda uh, dayung atau bagaimana yang harus ilmu yang ilmu yang harus kita dalami. Kan begitu. Yang pertama huwa ma'rifatullah. Yang pertama yaitu ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ma'rifatullah ini bukan sekedar aku tahu bahwasanya Allah itu ada. Aku tahu bahwasanya Allah itu Esa. Aku tahu bahwasanya Allah menciptakan aku, Allah menciptakan uh, langit dan bumi. Bukan hanya itu. Ya. Ma'rifatullah ini ya, mengetahui Allah yaitu dengan apa? Ketika kita telah mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah memberi rezeki kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Itu semua kita telah kita ketahui. Itu termasuk salah satu jenis ma'rifatullah. dan begitu? Allah yang telah menciptakan kita. Bagaimana eh, keajaiban-keajaiban uh, yang ada pada diri kita yang banyak lagi yang hanya diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya pada diri kita, belum lagi pada makhluk-makhluk yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kamu, tidakkah kamu lihat? Ya, pada diri kamu tidaklah kamu lihat. Artinya pada diri manusia itu banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Profesor manapun tidak mengetahui beberapa hal yang ada pada diri manusia. Dan dia tahu bahwasanya ada hal itu pada diri ter, diri manusia, namun sampai sekarang belum ada yang mengetahui bagaimana dianya. Seperti apa? Ruh. Ya. Semua manusia pasti yakin bahwasanya dia punya ruh. Namun sampai sekarang tidak ada yang mengetahui uh, dan dia yakin bahwasanya ruh itu ada pada diri manusia. Namun sampai sekarang tidak diketahui di mana letak ruh. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Profesor manapun, ahli medis manapun, spesialis penyakit dalam, penyakit luar, penyakit semua belum ada yang mengetahui. Ya, misalnya berkumpullah dari mulai penyakit kulit penyakit daging, penyakit tulang, penyakit sumsum. -sum. <laughs> Kan begitu. Ya kan mereka yang tahu kan dari mulai kulit. Mungkin di dalam kulit itu ada di situ terletak roh misalnya, atau daging, atau di tulang, atau di tulang sumsum -sum misalnya. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi mereka yakin bahwasanya mereka punya punya roh. Kan begitu. Yasalunaka 'anil roh, kulir roh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh yang Muhammad, katakan roh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu al ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Itu baru roh. Ya, belum yang lain-lainnya. Ikhwati fiddin a'azinallah wa iyyakum ma'rifatullah. Mengetahui ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui kebesarannya, ya, keagungannya. Kemudian yang lainnya yaitu setelah kita ketahui bagaimana uh, keagungan Allah, kuasa Allah dan apa namanya? uh, kebesaran Allah hanya sampai di situ? Tidak. Berarti kita harus berpindah pada hal yang lainnya itu me melaksanakan perintah Allah kan begitu. Kita mengetahui kita adalah hambanya Allah, maka kita harus melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, melarang menjauhkan seluruh larangan-larangan Allah. Jadi kalau ada orang sufi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, Waman lam lam ya'rif nafsahu fala dan seterusnya lah begitu. Barang siapa yang mengetahui tidak bangsa yang mengetahui dirinya maka dia mengetahui Robnya. Para hadirin Allah wa iyyakum ini nggak tahu dari mana asal usulnya. Ada yang mengatakan ini adalah hadis, tidak hadis, nggak tahu dari mana asal usulnya. Ini merupakan ucapan-ucapan begitu saja. Barang siapa mengetahui dirinya maka dia akan mengetahui Robnya kalau yang dia maksud adalah tauhid rububiyah, maka dia masih kafir. Ya. Kalau yang dia maksud di sini adalah tauhid rububiyah, artinya dia tahu Allah menciptakan dirinya, Allah memberi dia rezeki, bahwasanya uh, banyak kebesaran-kebesaran Allah yang ada pada dirinya, sampai situ titik itu masih kufur. Karena orang-orang musyrik juga mengetahui tentang hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard ayaqulunna Apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Walain in sa'atahu man khalaqahum la Allah. Apabila ditanyakan siapa yang menciptakan mereka, diri mereka, mereka akan menjawab Allah. Namun mengapa para rasul tetap memerangi orang-orang seperti ini, umat-umat yang memiliki keyakinan seperti ini? Karena memang mereka yang meyakini keyakinan seperti ini hanya sampai di sini, belum dikategorikan masuk kepada dalam masuk dalam daerah Islam. Hmm. Dia dikatakan masuk dalam daerah Islam ketika dia telah bertauhid, artinya beribadah tidak mengesahkan eh, beribadah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin azallahu wa iyyakum orang musyrik mereka tahu ya, mereka tahu Allah yang Maha Esa, Allah yang yang berhak untuk disembah. Tetapi eh, mereka menduakan Allah dalam penyembahan. Mereka tahu Allah memang berhak disembah, tapi mereka juga menyembah berhala. Seorang muslim ya, yang hakiki, yang tauhid, yang muwahhid dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain-lainnya. Orang musyrik menyembah Allah, tapi dia juga menyembah yang lainnya. Di sini letak kesyirikannya. Ya. Demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Ma'rifatullah. Mengetahui ataupun ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ini mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian para hadirin azallahu iyyakum ma'rifatu nabiyhi ma'rifatu nabiyhi ma'rifah nabi nabinya artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah kan begitu uh, siapa Rasul yang terakhir ayahnya Hah? Abdullah. Ayahnya kafir apa muslim? 100. Itu mengenai makrifat nama. Ya. Mengenai makrifat tentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajib antum harus mengetahui sampai 30 keturunan. Muhammad bin Abdullah bin Qusay bin terus terus seterusnya. juga tidak wajib. Ya. Kemudian, masalah yang lebih penting dari itu, ya. Kalau kita mengetahui Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, khataman nabiyyin, rasul yang terakhir, lantas apa konsekuensinya? Kan begitu? Nah, konsekuensinya yaitu membenarkan berita yang beliau ucapkan at-tasdiqu fima akhbar wa wal imtithalu fima amar melaksanakan apa yang beliau perintahkan wajtina bufi mana haanhu wajazar dan menjauhkan apa yang beliau beliau larang dan yang beliau cela. Itulah ma'rifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sebenarnya. Mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan yang lain-lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dahulukan hal-hal yang lain dibandingkan Uh, di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kita tidak boleh mendahulukan apapun <coughs> dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita mendahulukan ada mendahulukan sesuatu dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka orang ini telah berbuat syirik. Orang ini telah berbuat berbuat syirik. Kemudian para hadirin Allah wa iyyakum. Apabila seorang misalnya mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia itu tahu itu yakin, dan dia yakin itulah sahih katanya. Dan dia tahu itu adalah sahih. Kemudian dia lebih mendahulukan ucapan syekhnya misalnya. Ya. Maka ini juga dikhawatirkan dia jatuh pada syirik wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi bukan syirik dalam masalah la ilaha illallah saja. Syirik dalam Muhammad Rasulullah juga juga ada. Kemudian, wa ma'rifatu dinil Islam mengetahui dinul Islam. Ma'rifah mengetahui dinul Islam, bagaimana dinul Islam, bagaimana syariat Islam. Dan seluruhnya ini ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu uh, dinul Islam seluruhnya ini tidak bisa kita tuntut, kita ketahui kecuali dengan dalil. Oleh karena itu bil adillah dengan dalil. Makanya ketika kita ingin ma'rifatullah, ingin ma'rifatullah harus memiliki dalil. Harus memiliki dalil. Misalnya dalam menetapkan nama Allah misalnya, ya. Dalam menetapkan nama Allah harus ada dalil. Tidak bisa kita karang-karang nama Allah. Tidak bisa kita ambil istimbat nama Allah dari nama-nama yang lain. Karena apa? Karena nama Allah tauqifi. Nah, begitu. Karena apa? Karena nama Allah tauqifi dan itu harus memiliki dalil. Demikian juga Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah. Dari mana kita tahu sunnah Rasulullah? Dengan dalil. Yang dikatakan dalil ya, yang dikatakan dalil kalau hadisnya sahih. Kalau tidak sahih itu tidak dikatakan dalil. Karena dalil kalau kita artikan secara terlihat artinya bukti yang autentik. Ya. Misalnya, kamu sholat subuh dua rakaat, mana buktimu? Inilah dikatakan dalil, petunjuk, bukti. Kalau dikatakan, mana buktimu sholat subuh dua rakaat misalnya? Ada ini buktinya, tapi masih samar, tidak bisa dijadikan bahan ataupun barang bukti. Makanya sangat lucu sekali kalau ada orang yang mengatasnamakan satu perkara atas nama Islam, kemudian dia bawa dalil ataupun bukti yang masih samar, ataupun dia tahu bukti itu bukti lemah. Di mahkamah, di mahkamah peradilan saja kalau ada orang yang mengeluarkan saksi ataupun bukti lemah, tidak diterima. Mm, begitu. Makanya bil adillah dengan bukti, dengan dalil, dengan petunjuk yang autentik, yang jelas, yaitu yang sahih. Jadi demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Jadi ma'rifatullah harus dengan bukti yang sahih. Harus dengan dalil yang sahih. Enggak boleh pakai dalil yang samar-samar. Ma'rifatun nabi juga seperti itu. Mengetahui sunnah Rasulullah juga seperti itu. Kemudian ma'rifatuddin din Islam juga seperti itu. Harus jelas buktinya, harus jelas dalilnya. Benar-benar sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh kita menisbahkan suatu permasalahan menisbatkan ke Islam tanpa ada bukti. Jika tidak ada dalil, berarti itu bukan bukan Islam. Ya. Berarti itu bukan bukan Islam. Bil adillah dengan dalil. Nah, jadi demikian para hadirin wa yakum. Makanya di dalam membenahi umat, ya, dalam membenahi umat itu juga harus dengan dengan dalil. Karena apa? Contoh saja umat yang sudah berhasil dalam membenahi umat. Lihat saja contoh ya, uh, contoh sampel ataupun generasi yang sudah memang berhasil di digembleng Bagaimana caranya? Contoh saja generasi tersebut, yaitu dengan cara dengan Islam, nah, begitu. Ya. Demikian juga seluruhnya masalah manajemen kolbu, merapikan hati, pembenahan masyarakat, pembenahan diri keluarga dan seterusnya negara. Ini semua standarnya adalah Islam. Karena Islamlah yang telah membuktikan bagaimana satu generasi digembleng dan memang berhasil. Begitu. Berhasil direkomendasi baik bagi direkomendasi oleh umat manusia dan direkomendasi oleh Rabbul Alamin. Jadi yang manusia juga memberi rekomendasi, Allah juga memberi rekomendasi. Mau menjadikan sebuah generasi seperti itu, maka lihat saja bagaimana cara dahulu generasi tersebut digembleng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang paling baik hatinya. Itulah standar kebenaran. Kalau antum misalnya mendengar ada suatu cara acara apakah namanya SQ dan seterusnya ada MQ ya. Kalau ini tidak ada dasar dari Rasulullah, ketahuilah itu tidak akan dapat membenahi hati seseorang. Tidak akan dapat membenahi hati seseorang, bahkan akan merusak hati orang tersebut. Kalau sesaat itu dia tenang, keluar dari situ dia tidak akan tenang. Karena apa? Karena orang yang pernah berhasil membenahi hati satu generasi yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah hanya ridho terhadap cara yang ataupun metode yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hati manusia itu milik Allah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, bahwasanya hati manusia itu berada di antara uh, jari Ar-Rahman, jari Allah yukallibuha kaifa yasha dibolak-balik oleh Allah uh, sesuka hatinya sekehendaknya dalam persatuan juga seperti itu ya persatuan itu kaitannya dengan hati tidak bisa bersatu dalam fisik saja kalau orang bersatu dalam fisik namun hati tidak bersatu ini persatuan orang Yahudi ala Yahudi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta kamu lihat dia bersatu, sebenarnya hatinya tidak bersatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lau ampak sama fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau nafkahkan, engkau apa apa namanya? engkau habiskan seluruh nafkah yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan mampu untuk menyatukan mereka. Karena persatuan yang hakiki adalah persatuan hati bukan persatuan fisik. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang mempersatukan diri mereka, mempersatukan hati mereka. Oleh karena itu, mengapa kita cari cara-cara yang lain? Cari saja cara Islam, cara dinul Islam, cara Rasulullah menyatukan hati. Demikian para hadirin, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Enggak usah cari-cari yang lain. Ya, ada dengan cara musik, dengan cara zikir di puncak Gunung Lawu misalnya atau dengan cara bersapa atau dengan cara uh, ruangan uh, di di kegelapan, remang-remang, kan begitu. Dengan maksud mencari kecerahan hati, memanajemen hati, merapikan hati atau dengan mendengar kisah-kisah yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Ya, terkadang ada juga memang orang-orang yang khusus mengumpulkan kisah-kisah Orang yang mengumpulkan kisah-kisah artinya katanya untuk me, me, apa namanya, me, mengkoreksi hati ataupun me, melembutkan hati. Ya. Untuk melembutkan hati. Kalau seandainya kisah-kisah tersebut sahih tidak masalah. Ini kadang-kadang kisah-kisahnya nggak tahu dari mana. Kisah yang dibuat-buat dengan dengan maksud ingin melembutkan hati. Ketahuilah yang hanya bisa melembutkan hati seorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mempersatukan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya ridho dengan cara Islam. Wa may yabtaghi ghairi Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agamanya, ah, mencari selain Islam sebagai agamanya, din din itu bisa dikatakan juga sebagai law sebagai uh, aturan ya, sebagai landasan peraturan dan undang-undang itu dikatakan din. Barang siapa yang mencari undang-undang, mencari dasar peraturan selain dari Islam, maka tidak akan diterima. Kalau dia menjadikan Islam sebagai undang-undangnya, dasarnya, peraturannya, maka itulah yang akan diterima. Kalau sudah diterima, berarti dia telah diridoi. Kalau sudah diridoi maka Allah akan mempersatukan hati mereka. Jadi tidak bisa dipakai apa namanya manajemen ekonomi orang-orang kufar untuk menyatukan kaum muslimin ataupun manajemen uh, pemerintahan cara orang kufar untuk menyatukan kaum muslimin tidak akan bisa. Pasti tidak akan akan bisa. Apalagi dipakai apa namanya? Uh, diambil cara-cara orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Buddha itu yang namanya betapa segala macam itu kan dari orang Buddha sebenarnya. Ada dengan cara-cara yang lain. Ya. Jadi demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Itulah yang pertama yaitu al-ilmu. Ya. Al-ilmu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu din. Untuk sore hari ini sebagai mukaddimah dan sebagai warming up bagi antum semua. Uh, saya kira itu sajalah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada poin yang kedua yaitu al-amalu bih pada Sabtu yang akan datang insyaallah dengan waktu yang lebih panjang sebagaimana biasa yang kita lakukan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada bertanya.